Penafian dan istisna yang dimaksud adalah pada ayat Allah Subhanahu wa taala atau pada ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kursi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih man mandaladi man yashfa'u ini walaupun bentuknya pertanyaan tetapi dia soalul inkari soal inkari Soal ingkari maknanya adalah an-nafi. Sama dengan sama dengan Baik. Man adalah soal inkari. Soal inkari maknanya nafi. Tidak ada begitu. Siapakah yang bisa memberikan syafaat? Bentuknya pertanyaan siapakah. Tapi mananya? tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ini nafi. Baru kemudian isbat illa illa biizni kecuali dengan izinnya. Itu istisna. Fatadammana hadha nafi هذا nafi wal أمرين Penafian dan pengecualian ini mengandung dua perkara. Ahaduhuma salah satunya isbatus syafaatis sahihah. Penetapan adanya syafaat. Dari mana kita dapatkan bahwa syafaat itu ada? Karena pengecualian. Illa biizni. Berarti wujud asyafaat. Kecuali dengan izinnya, berarti ada. Baik. Wahiyya anna taqa' biiznihi subhanahu wa ta'ala liman yarda qawlahu wa amalahu yaitu syafaat yang diizinkan annaha taqwa bahwa dia terjadi biizni dengan izinnya subhanahu wa ta'ala liman yarda qawluhu wa amalahu untuk yang diridhoi ucapannya dan amalannya. Dinafikan dulu, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali kecuali ada memang tetapi dengan izin Allah izin ini syarat pertama syarat kedua ridha Syarat kedua, ridha. Izin bagi siapa? Syarat izin bagi yang memberikan syafaat. Syafi'. Syarat ridho untuk yang diberi syafaat. Yang memberi syafaat harus dengan izin Allah. Yang diberi syafaat harus diridhoi oleh Allah. Dan itu bukan hanya ada di dalam ayat ini, juga ada dalam ayat-ayat lain. Di antaranya dalam surat An-Najm. Apa Allah katakan? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an Allah illa min ba'di an Allah liman yasha'u wa yarda untuk yang dikehendaki dan diridhai berarti al-mashfu' harus merudhi harus diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang la tuhni syafa'atuhum syai'a Nabi apa isbat Hah? Nabi. wa kam min malakin bis samawati la tughni syafa'atuhum ah la tughni syafa'atuhum syai'a. Tidak ada. Ini Nabi. Barakallahu Betapa banyak malaikat di langit. La tughni. Tidak ada manfaat syafaat mereka. Jadi syafaat mereka tidak berlaku. Syafaat mereka tidak sama sekali ngaruh apapun. Ini penafian juga. Betapa banyak malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaatnya, tidak terpakai sedikit pun syai'an la tughni syafa'atuhum syai'an illa kecuali min ba'di an ya'dana liman yasha'u wa yarda kecuali setelah diizinkan oleh Allah liman liman yasha'u wa yarda untuk yang dikehendaki dan diridhai berarti ini juga nafi penafian juga barakallahu fikum wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a penafian juga tapi dikecualikan illa ayat dan Allah kecuali kalau Allah izinkan liman untuk siapa liman yasha'u wa yarda untuk siapa yang dikehendaki dan diridhai asani yang kedua يعني تضمن النفي والاستثناء mengandung dua perkara. Satu, penetapan syafaat dengan syarat-syaratnya. Yang kedua, ibtalu syafaat syirkiyah. Yang kedua, terkandung juga di dalam kalimat ini batilnya, batalnya syafaat-syafaat yang sifatnya syirkiyah. Allati kana yataqiduha al-musyrikun. Yang diyakini oleh kaum musyrikin li asnamihim terhadap berhala-berhala mereka. yakni apa yang mereka yakini dari Lata, Uzza dan Manat bahwa mereka bisa memberikan syafaat pembelaan nanti yaumul qiyamah maka ini batil batal karena tidak diizinkan oleh Allah dan mereka tidak diridhoi. Baik. Wahia annaha tashfa' lahum bighairi idnillah wa ridahu dan mereka meyakini bahwa berhala-berhala tersebut tersebut bisa membela mereka, bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ini batil. Apa dalilnya kalau itu batil? Man allazi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang berani-berani memberikan syafaat di sisi Allah kalau tidak diizinkan. Apakah Allah mengizinkan Lata, Uzza dan Manat memberikan syafaat? Tidak. Allah memberikan izin kepada para nabi, memberikan izin kepada orang-orang saleh, memberikan izin kepada para syuhada, orang-orang yang terbunuh syahid fisabilillah. Itu pun barakallahu fiikum. Ketika kita ingin mendapatkan syafaat mereka, para rasul, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan meminta kepada orangnya. Kalau kita ingin mendapatkan pembelaan, syafaat, bukan meminta kepada kuburannya, bukan meminta kepada jasadnya, tapi mintalah kepada pemiliknya. Siapa pemilik syafaat? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Lillahi syafa'atu jami'a. Dalilnya? Lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah lah seluruh syafaat. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه ثم ذكر سعة علمه وإحاطته Kemudian Allah menyebutkan di dalam ayat kursi luasnya keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yakhfa alaihi syai'un al umuril mustaqbalah wal madiyah dan bahwasanya sesungguhnya tidak tersamar bagi Allah seluruh perkara apakah yang mustaqbalah ataupun yang madiyah apakah yang akan datang maupun yang telah lalu al mustaqbalah yang akan datang. Al-Maudiyah yang telah lalu. Apa ayatnya? Ya'lamu ma samawati wa ma fil Allah Maha mengetahui semua yang di langit dan semua yang di bumi. Tidak tersamar sedikit pun bagi Allah segala perkara. Itu disebut dengan ihatatu ilmihi ihatatu ilmihi ihatat ilmi liputan ilmunya mencakup al mustaqbala yang akan datang al madiyah yang telah lalu meliputi apa al hadirah yang sekarang ini yang maudiyah, Ini yang mustaqbalah. Ada satu lagi. Ma lam yaqa' kaifa yaqa' apa yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi Hadil arba'ah ahata biha rabbuna jalla wa ala Empat perkara ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu Allah meliputi semua yang empat ini. Meliputi umurul mustaqbalah, meliputi umurul madiyah, meliputi umurul hadirah dan meliputi umur allati la taqa kaifa yaqa. Yang biasa kita terjemahkan dengan Allah mengetahui apa yang telah lalu, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Barakallahu fikum. Itu liputan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhitu bihi ilma. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima tidak akan ada yang bisa meliputi ilmu Allah tersebut. Demikian luasnya ilmu Allah, maka tidak akan ada yang bisa meliputi ilmu Allah. Qila ya'ni min ma'lumihi dikatakan bahwa maksudnya adalah min ma'lumihi tidak ada yang bisa meliputi apa yang diketahui oleh Allah apa saja nggak akan ada yang bisa Qila dikatakan juga min ilmi asma'ihi wa sifatihi. Tidak akan ada yang bisa meliputi ilmu Allah. Ternyata ada makna kedua atau kemungkinan makna yang kedua yaitu mengetahui nama-namanya dan sifat-sifatnya secara keseluruhan. Bisa atau nggak bisa? Apa ada yang bisa? Barangkali para nabi bisa nggak mengenali nama-nama Allah seluruhnya atau sifat-sifat Allah seluruhnya? Nabi sekalipun, Rasul sekalipun nggak bisa meliputi seluruh nama-nama Allah. Apa buktinya? Buktinya ketika Nabi SAW Qiyamul Lail. Aisyah kehilangan beliau. Mana Rasulullah? Ternyata dipegang sedang berdiri tegak berdoa kepada Allah. La usni sanaan anta kama atnaita ala nafsi. Ya Allah, aku nggak bisa memujimu dengan segala pujian kepadamu seperti yang kau pujikan sendiri atas dirimu. Berarti Nabi sendiri tidak bisa meliputinya. La usni sanaan anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, aku nggak bisa meliputi seluruh pujian untukmu sebagaimana kau pujikan atas dirimu sendiri. Satu dalil. Dalil kedua, ketika Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan perantaraan nama-namamu seluruhnya. Yang engkau namakan dirimu sendiri dengannya. Atau nama-nama yang kau turunkan dalam kitabmu atau nama-nama yang kau ajarkan pada Rasulmu atau nama-nama yang kau simpan sendiri pada ilmumu. Berarti ada atau tidak ada yang Rasulullah SAW tidak ketahui? Ada. Karena Allah mengatakan yang kau simpan sendiri pada ilmumu. Ya Allah aku meminta kepadamu dengan perantaraan nama-namamu seluruhnya. Nama-nama yang kau namakan dirimu sendiri dengannya. Nama-nama yang kau turunkan dalam kitabmu nama-nama yang kau ajarkan pada Rasulmu dan nama-nama yang kau simpan sendiri pada dirimu, yang Allah simpan sendiri pada dirinya. Apakah diketahui manusia? Tidak diketahui oleh manusia. Sehingga dua makna tadi tidak bertentangan. Wala yuhituna bi min ilmihi illa bima tidak ada seorang pun yang bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun kecuali yang Allah izinkan. Tidak ada yang bisa meliputi ilmu Allah dengan makna yang diketahui oleh Allah. Ya jelas nggak akan ada yang bisa meliputi seluruh yang diketahui oleh Allah. Sangat tak terhingga. Mengapa tak terhingga? Sangat-sangat tak terhingga karena kalaupun seluruh lautan jadi tintanya dan seluruh kayu di muka bumi jadi penanya menulis ilmu Allah yang Allah ketahui manafidat kalimatullah nggak akan habis ucapan Allah SWT saking banyaknya walaupun ditambah sab'atu abhurin ditambah tujuh lautan lagi siapa yang bisa meliputi ilmu Allah nggak ada wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Ini makna pertama. Makna kedua, jangankan seluruh ilmu Allah. Mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifatnya saja, nggak akan ada seorang pun yang bisa meliputi seluruhnya. Nggak akan ada yang bisa meliputi seluruhnya. Nabi mengetahui yang diberitahu. Nabi SAW mengetahui apa yang diturunkan dalam kitabnya, Al-Quran. Nabi mengetahui apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat, para malaikat juga mengatakan ma la ilma lana illa ma 'allamtana. Ucapan siapa itu? Malaikat. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami nggak punya ilmu apapun kecuali yang kau ajarkan pada kami. Kalau kau ajarkan pada kami kami tahu, kalau kau tidak ajarkan kami nggak tahu. Berarti tidak akan memiliki ihata ilmihi illa bima sya'a kecuali dengan yang Allah kehendaki. Allah kehendaki kamu tahu, Allah turunkan beritanya dalam Quran. Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah berkehendak bahwa Nabi tahu Allah turunkan wahyunya begini, begini, begini. Allah tidak berkehendak yang nggak diturunkan. Penjelasannya seperti apa itu ruh? Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanyamu tentang ruh. Jawab ruh urusan Allah. Maknanya apa? Kita nggak tahu. Manusia nggak tahu Ruh urusan Allah. Kulir ruh min amri Rabbi. Katakan ruh urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni qila min ilmi asma'ihi wa sifatihi illa bima Allah. Dikatakan pula maknanya adalah tidak akan ada yang bisa meliputi ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kecuali dengan izin Allah ay an yu'limahum iyyahu ala alsinati rusuli yakni kalau Allah mengizinkan untuk memberitahukannya melalui lisan-lisan para rasul-rasulnya au bi ghairi dzalika min turuqil bahthi atau dengan cara-cara lain dari cara-cara pembahasan wan nadhar wal istintaj wat tajrubah atau cara-cara lain seperti pembahasan dengan memandang, dengan kesimpulan, dengan praktek-praktek. Bisakah kita mengetahui sifat-sifat Allah dengan nabar? Bisa enggak? Bisa, tapi sebagian kecil yang didapat, sebagian besar tidak akan diketahui. Bisakah dengan istintaj? Bisa tapi sebagian kecil saja yang diketahui tanpa yang lain. Wat tajrubah juga sama. Artinya kalau orang melihat langit dan bumi, melihat peredaran bintang-bintang, melihat bagaimana unta diciptakan, melihat bagaimana langit ditinggikan, melihat bagaimana bumi dihamparkan, bisa bisakah kita mengenali Allah? Sedikit. Bisa. Oleh karena itu, cara ini memang ada dan diisyaratkan dalam Quran. Hah? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka mau melihat, mempelajari bagaimana unta diciptakan dan bagaimana langit ditinggikan dan bagaimana gunung-gunung dipancangkan, bagaimana bumi dihamparkan. Pelajari. Nanti kalian akan kenal bahwa Allah Maha Pencipta. Bisa menciptakan demikian hebatnya. Allah Maha Pengatur alam semesta. Allah Maha berilmu. Taib, tapi ketika di mana Allah tidak terjawab dengan nador. Harus dengan nukilan Al-Quran. Sehingga setelah kesimpulan tadi bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi, beribadalah kepada sang pencipta. Beribadalah kepada pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Beribadalah kepada Allah yang memiliki alam semesta, yang mengaturnya, yang menakdirkannya, yang menciptakannya dengan seimbang seluruhnya. Barakallahu fikum. Ikhwan ibn kembali kepada kitab. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه Kemudian Allah menyebutkan atau menunjukkan atas keagungan kerajaannya. Wawasi'i sultanih dan luasnya kekuasaannya. Fa'akhbara anna kursiyahu qad wasi'a samawati wal ard jami'an. Maka Allah kabarkan bahwa kursinya saja meluasi seluas langit-langit dan bumi seluruhnya. Bayangkan. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Padahal disebutkan dalam riwayat Al-Kursi itu adalah maudhi'ul qadamaini tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Jangan bayangkan seperti kaki manusia, tidak. Tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan apapun. Tetapi cukup dengan kalimat yang diriwayatkan annahu maudhi'ul qadamaini. Berita ini diriwayatkan secara mauqufan dan marfu'an. Mauquf ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga ucapan Nabi Musa bahwa kursiullah, kursinya Allah adalah maudhi'ul qadamaini. Dan secara marfu' disebutkan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kursi adalah maudhi'ul qadamaini wallahu taala a'lam bis Yang jelas Kursi bukan arsh dan arsh bukan kursi. Wasahih pendapat yang benar tentang al-kursi annahu ghairul arsh. Kursi itu bukan arsh. Lain lagi. Walaupun mungkin secara bahasa Arab arus artinya singgasana, kursi artinya kursi, ya sama dong kursi dengan singgasana. Tidak. Disebutkan dengan riwayat-riwayat bahwa arus berbeda dengan kursi. Wa annahu mawdi'ul qadamaini wa annahu fil arsi kahalqatin mulqatin fi falah. Yang kursi ini dibandingkan dengan arus seperti satu cincin yang dilemparkan di padang pasir. Cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Ah. Bagaimana perbandingannya? Jauh sekali perbandingannya. Dan itu perbandingan antara kursi dengan arus. Menunjukkan perbedaan antara keduanya. Demikian dibawakan oleh uh, Syekh Muhammad Khalil Harras. Tetapi disebutkan di dalam muhakkiknya oleh Syekh Yasin di dalam tahqiqnya bahwa riwayatnya dhaif. Perbandingan-perbandingan ini riwayatnya lemah. Wa amma ma awradahu Ibnu Katsir. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Kursi menafsirkan kursi dengan al-ilm fa innahu la yasih maka itu tidak sahih pendapat yang tidak sahih yufdi ila tikrari fil ayah mengapa tidak sahih bukan hanya riwayatnya tidak sahih juga akan bertentangan dengan kalimat-kalimat sebelumnya dalam ayat kursi. Mengapa? Karena di sana sudah ada kalimat ilm. Apa diantaranya? Hah? Apa Allah katakan tentang ilmu dalam ayat kursi? Hah? Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ilmunya meliputi seluruh langit-langit dan bumi. Wala yuhituna bi ilmihi, enggak akan ada yang bisa meliputi ilmunya. Tiba-tiba wasi'a kursiyuhu samawati wa Ilmunya juga meluasi. Kok diulangi? Tadi kan sudah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian kursinya meluas langit dan bumi. Kalau kursinya ditafsirkan ilmu lagi, berarti terulang dong. Ilmunya meluas langit dan bumi. Tadi ya Allah memaafi sama samawati wa maafil Sudah ada kan? Sehingga tidak mungkin dalam Quran mengulangi sesuatu yang sudah disebutkan dengan persis sama. Karena itu adalah ucapan berulang. Sehingga barakallahu fikum jelas yang dimaksud kursi bukan ilmu. Karena yufdi ila tikrari fil ayah. Karena akan membawa pengulangan perkataan dalam ayat. ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته Kemudian Allah khabarkan subhanahu wa ta'ala tentang keagungan kekuasaannya dan kesempurnaan kekuatannya. Maka Allah berfirman, "Wala ya'uduhu hifduhuma. Bagi Allah tidak susah untuk memelihara keduanya. Bagi Allah tidak susah untuk menjaga keduanya, langit-langit dan bumi. Aisyamawati samawati wal ard wa ma fihima langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya la yauduhu tidak menyusahkannya artinya Allah maha kuasa artinya Allah maha bisa artinya Allah maha kuat kamal kuwatihi sempurna kekuatannya Rumah wasafa nafsahu subhanahu fi khitami tilkal ayatil karimah Kemudian Allah sifati dirinya subhanahu wa ta'ala di penutup ayat yang mulia ini. Bihadainil wasfaini. Allah tutup dengan mensifati dirinya dengan dua sifat. Wa huwal aliyul azim. Allah maha tinggi lagi maha agung. Wasfaini al-jalilaini. Wahuma al-ali wal azim. Al alim maha tinggi, al azim maha agung. Fal ali huwa alladhi lahu al al mutlaq min jami'il wujuh. Adapun sifat ali yang maknanya maha tinggi artinya Allah memiliki ketinggian yang mutlak. Mutlak maknanya tidak dibatasi. Ketinggian yang mutlak mutlak tanpa dibatasi, mutlak tanpa disempitkan, mutlak tanpa ada syarat tapi begini tapi begitu nggak ada. Benar-benar maha tinggi dalam segala sisinya. Baik. Itu mana mutlak. Berarti tinggi zatnya, tinggi pula kemuliaannya, tinggi kekuasaannya, tinggi semuanya termasuk zatnya juga maha tinggi. Karena di sini nggak ada kain, nggak ada apa? kain, nggak ada ikatan tinggi ininya atau tinggi itunya, nggak ada. Berarti mutlak, mutlak itu tanpa ada ikatan apapun, benar-benar maha tinggi. Maka kalau ditafsirkan tinggi kedudukannya, benar. Tinggi kemuliaannya, iya. Tinggi kekuasaannya, naam. Dan tinggi zatnya, benar. Tidak salah. Allah memang maha tinggi zatnya di atas seluruh makhluk-makhluknya. Siapa yang mengkhususkan? Oh itu hanya tinggi kedudukannya, zatnya mah nggak tinggi, rendah bersama kita di sini, campur sama makhluk. Ini alihi dalil. Harus membawakan dalil. Sebab dalam sekian ayat dibikin oleh Allah mutlak. Maha tinggi, maha tinggi, maha tinggi. Mutlak. Bahkan ada yang dirincikan dengan kalimat maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Berarti bukan di sini, di atas sana. Barakallahu fiikum. Berarti uluwul mutlak. Uluwul dat. Uluwul qadri. Uluwul qahri. Mutlak maknanya tinggi zatnya, tinggi kudrahnya, dan tinggi kohernya. Dibahas satu persatu. Uluwudzat, tingginya zat, wa kauni fawqa jami'il makhluqat. Maknanya Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Mustawiyan ala arsyih. Dalam keadaan maha tinggi di atas arsnya. Wa uluwul qadri. Uluwul qadr. Ma'nahu subhanahu wa ta'ala alin. Munazza'an kulli aib maha tinggi kemuliaannya. Tidak mungkin ada kekurangan, tidak mungkin ada aib, tidak mungkin ada nakus. Wa kaunihi id kana lahu kullu sifati kamal. Karena Allah memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Maka jelas tinggi kemuliaannya. Walahu min tilka sifat a'laha wa ghayatuha. Dan baginya sifat-sifat yang mulia di puncak ketinggiannya, di puncak kesempurnaannya. Itu uluwul qadar, tinggi kedudukannya. Wa uluwul qahri, tinggi kekuasaannya. Idkana huwal qahir fawqa ibadih. Karena Allah lah yang maha berkuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Wahuwal hakimul khabir. Dan dia maha memiliki hikmah dan maha mengetahui. mananya Allah maha ghalib, maha menang. Maha mulia, maha tinggi. Maha kuasa. Bebas berbuat apapun sekehendaknya. Itu juga mana tinggi. Tinggi kekuasaannya. Wa ammal azim. Itu sifat Ali secara mutlak. Adapun sifat azim, maha agung. Fama'nahu al-mawsuf bil azamah. Maka maknanya adalah yang disifati dengan keagungan. Alladzi la syai'un aqdama minhu, yang tidak ada sesuatu pun yang lebih agung daripadanya. Wala ajalla, tidak ada yang lebih mulia daripadanya. Wala akbara, tidak ada yang lebih besar daripadanya. Walahu subhanahu at-ta'zim, maka baginya lah yang pantas untuk dimuliakan, diagungkan. At-ta'zimil kamil dimuliakan dengan sesempurna-sempurna pemuliaan fi qulubi anbiya'ihi di hati-hati para nabinya di diri-diri para malaikatnya dan di diri-diri para asfiya'ih orang-orang pilihannya. Intah selesai pembahasan ayat kursi dan berarti selesai pula ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ayatul kursi. Yang berikutnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang membawakan ayat huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim. taala wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.